بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر الذي هو بكل شيء عليم الأول فليس قبله شيء الآخر فليس بعده شيء الظاهر فليس فوقه شيء الباطن فليس دونه شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا نظير ولا وزير له ولا مشير له ولا عديد ولا نديد ولا قسيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى من خلاصه العرب العرباء من الصميم خاتم الانبياء وصاحب الحوض الاكبر الرواء صاحب الشفاعه العدماء يوم القيامه وحامل اللواء الذي يبعثه الله المقام المحمود الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم وشرف وكرم أزكى صلاة وتسليم وأعلى تشريف وتكريم ورضي الله عن جميع أصحابه الغر الكرام السادة النجباء الأعلام خلاصة العالم بعد الأنبياء ما اختلط الظلام بالضياء وأعلن الداعي بالنداء وما نسخ النهار ظلام الليل البهيم أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang justru menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia Dimanapun Anda berada Cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada Anda semuanya Kapanpun dan dimanapun Anda berada Pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian Qasasul Ambiya kisah-kisah para nabi. Dan pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam beserta saudaranya Nabi Allah Harun alaihi salam. Yang lalu kita telah menyinggung bahwasannya Fir'aun penguasa yang dolim memerintahkan bala tentaranya dan pasukannya untuk membunuh, menyembelih bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Kenapa? Karena telah sampai kepada mereka turun-temurun berita yang mereka bawa dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa akan muncul dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak laki-laki yang di kemudian hari e, kehancuran kerajaan Mesir ada pada tangan laki-laki itu yaitu dari kalangan Bani Israel sehingga Fir'aun memutuskan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel demi menjaga agar supaya kerajaan Mesir tetap jaya dan tidak terkalahkan, tidak ada yang membinasakan. Kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis, dari arah Palestina, yaitu negerinya Bani Israel. Kemudian api itu membakar rumah-rumah yang ada di Mesir, bahkan membakar semua bangsa Kibuti, turunan Mesir, bangsanya Fir'aun. Namun api itu tidak membahayakan Bani Israel. Tatkala dia terjaga dari tidurnya, dia merasa takut. Lalu dia mengumpulkan para tukang sihirnya, para ahli takwil mimpi yang dimilikinya. Lalu dia Fir'aun bertanya kepada mereka apa takwil mimpinya. Dan mereka mengatakan ini berarti akan lahir salah seorang dari kalangan Bani Israel yang kemudian menjadi sebab kehancuran penduduk Mesir melalui tangannya. Karena orang itu akan menyebarkan keadilan sehingga mengalahkan kerajaan Mesir yang penuh dengan kentoliman saat itu. Lalu Fir'aun memutuskan agar semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh semuanya. Yang perempuan tidak. Lalu timbul pertanyaan. Kenapa Nabi Harun bisa selamat? Nah, ini pertanyaan yang sangat logis. Nabi Musa diupayakan sedemikian rupa, ibunya berusaha menyelamatkan, membuangnya ke, ke sungai, diletakkan di dalam peti. Sampai akhirnya masuk ke uh, masuk ke rumahnya Fir'aun, ke istananya Fir'aun. Artinya demikian uh, demikian maksimal upaya untuk menyelamatkan bayi Musa saat itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada ceritanya Nabi Harun diselamatkan dengan cara seperti itu. Seakan-akan Nabi Harun itu selamat dengan sendirinya, aman-aman saja. Padahal dia juga bayi, laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Yang semestinya dibunuh juga oleh tentaranya Fir'aun. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya ketika Fir'aun memutuskan agar semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh. Akhirnya menjadi sedikit Bani Israel. Lalu ada bangsa Kibeti dari Mesir yang mengadu kepada Fir'aun. Ini kalau bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh semuanya, nanti akan habis Bani Israel. Yang tua mati, yang bayi nggak ada. Sehingga kita tidak punya budak lagi. Karena bangsa Kibuti, kaumnya Firaun memperbudak Bani Israel. Nanti kalau Bani Israel nggak ada sama sekali, nanti yang menjadi budak malah kita sendiri bangsa Kibuti. Akhirnya usulan yang sangat logis ini diterima oleh Fir'aun. Dan Fir'aun memutuskan, oh kalau gitu membunuh bayi laki-laki itu setahun lalu dihidup, dibiarkan hidup satu tahun. Satu tahun bayi dibunuh, satu tahun dibiarkan hidup. Satu tahun dibunuh, satu tahun dibiarkan hidup. Nah subhanallah Nabi Harun salam itu lahir pada tahun yang memang e, dibiarkan saat itu bayi laki-laki hidup. Sementara Nabi Musa lahir pada tahun yang saat itu diputuskan bayi laki-laki dibunuh. Sehingga terjadilah yang terjadi itu kisahnya panjang lebar yang lalu sudah kita singgung sampai Nabi Musa sempat uh, memukul seseorang dari bangsa Kibuti yang mati kemudian Nabi Musa takut lari meninggalkan Mesir menuju negeri Madian uh, negeri Syam Palestina dan sekitarnya kemudian membantu dua orang putri untuk mengambilkan air ternyata sampai akhirnya Eh, Nabi Musa diambil menjadi menantu oleh ayah dari dua putri itu Nabi Shu'aib. Nikah dengan salah satu putrinya yang mana maharnya adalah bekerja selama 8 atau 10 tahun dan Nabi Musa memilih sempurna 10 tahun. yang lalu sampai di situ ceritanya. Sekarang lanjutannya. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Di dalam surat Al-Qasas, disebutkan cerita ini agak panjang lebar di dalam surat Al-Qasas. Alangkah baiknya kalau kita mengkaji langsung dari ayat-ayat Allah supaya lebih banyak faedah yang bisa kita ambil daripadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. La'alli atikum minha bi khabarin au jadwatin minan nari la'allakum tastolun. Surat Al-Qasas ayat 29. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Lalu dia, Nabi Musa berkata kepada keluarganya, Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat itu, dari tempat api itu. Atau membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan. Subhanallah. Jadi Nabi Musa setelah menyelesaikan tugasnya, yaitu kerja kepada Nabiullah Shu'aib alaihissalam, yang menjadi mahar, mahar untuk menikahi putrinya. Yang mana waktu itu Nabi Musa memilih untuk menyempurnakan 10 tahun. Jadi kerja 10 tahun, bukan waktu yang singkat. Setelah itu Nabi Musa pergi pamit kepada menantunya, kepada mertuanya, pamit untuk membawa keluarganya ke negeri Mesir. Karena eh, Palestina dengan Mesir itu berdekatan. Kemudian Nabi Musa juga sudah rindu dengan keluarganya. Karena keluarganya berada di Mesir semuanya. Ibunya di Mesir. Kemudian juga Harun, saudaranya di Mesir. Rindu. Manusia rindu. Dan juga untuk menyambung tali silaturahim. sepuluh tahun pisah. Bukan waktu Bukan waktu yang pendek, ini waktu yang panjang tidak ada komunikasi. Kalau sekarang masih ada komunikasi, mungkin telepon, SMS, atau ya macam-macam. Ini 10 tahun, kita bayangkan. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, bayangkan 10 tahun bisa. Inilah kehidupan, merantau. Kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hidup ini untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Lalu Nabi Musa berangkat dengan keluarganya. Dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Cuman nggak disebutkan berapa nama anaknya, eh, berapa jumlah anaknya, namanya siapa. Yang jelas dengan keluarganya. Karena Nabi Musa sudah nikah itu 10 tahun, tentu punya anak. Punya anak. Berangkat dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bahkan dengan kambingnya. Karena Nabi Musa waktu itu juga menggembala kambing di sana, di negeri Madian, di negeri Syam, menggembala kambing. Jadi berangkat dengan istri, dengan anak-anak, dengan membawa kambing sambil menggembala kambing, pergi ke negeri Mesir. Karena juga rindu kepada keluarganya. Pergi di sini dalam keadaan sembunyi-sembunyi, karena masih dicari oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena yang lalu pernah membunuh tanpa sengaja salah seorang dari kaumnya Fir'aun bangsa Kibuti. Bahkan waktu itu berangkatnya malam. Malam yang gelap gulita yang dingin sekali. Gelap ya, dingin. Sehingga mereka sempat salah jalan. Jadi kesasar. Kesasar ya karena gelap dan dingin. Subhanallah tiba-tiba dari kejauhan tampak di sana ada api yang menyala-nyala di dekat e, Gunung Tursina, Gunung Tursina. Namanya Gunung Tursina. Ketika melihat api itu, Nabi Musa langsung mengatakan, e, "Wahai keluargaku semuanya, kamu tetap tinggal di sini saja. Kamu tetap tinggal di sini saja dan aku akan pergi ke tempatnya api itu." Ke tempatnya api itu. Untuk apa? Untuk supaya aku bisa mengambil bagian dari api itu yang fungsinya ada dua. Fungsi yang pertama-tama adalah untuk penunjuk jalan. Karena kita sekarang salah jalan ini, kesasar. Fungsi yang kedua untuk menghangatkan badan. Karena kita kedinginan. Ya. Jadi ini adalah bukti bahwa saat itu mereka salah jalan, jadi kesasar karena gelap gulita dan mereka kedinginan. Apalagi juga ada ayat yang semisal ini di dalam surat Taha ayat 9 sampai 10. Wahal ataka hadithu Musa idh ra'a nara faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala nari huda. Jadi fungsinya adalah mengambil api itu untuk penunjuk jalan atau juga untuk menghangatkan badan. Jadi benar-benar mereka tersesat jalannya saat itu, kesasar, dan mereka juga ingin menghangatkan. Kemudian juga Allah berfirman semakna dengan itu di surat An-Naml ayat nomor 7. Namun ternyata apa yang terjadi? yang terjadi adalah falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Rob sekalian alam. Rob sekalian alam. Nabi Musa ketika itu hendak mengambil bagian dari api untuk penunjuk jalan dan untuk menghangatkan badan. Ternyata Nabi Musa mendapat kabar yang hebat, mendapat petunjuk yang paling terang dan mendapat cahaya yang paling jelas, yaitu mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mendengarkan suara. Tapi Nabi Musa heran. Ini ada suara yang belum dikenal sebelumnya. Ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia siapapun dia. Ini firman. Nabi Musa melihat ke depan tidak ada seorang pun yang berbicara. Melihat kemana-mana tidak ada orang. Nabi Musa sempat terheran-heran dan terkaget-kaget. Dari mana suara ini? Tempat ini nggak ada manusia siapapun. Nabi Musa sempat takut. Nabi Musa sempat gemetar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman itu mengatakan, La takhaf. Ya Musa, la takhaf. Wahai Musa, jangan takut. Wahai Musa, aku adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan daripada wahyunya bahwasanya Allah itu Maha Esa Allah mengatakan di surat An-Naml ayat 9. Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya dia itu adalah aku Allah al-azizul hakim yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian juga di dalam ayat yang lainnya, di surat Taha ayat 11 sampai 16. Allah mengatakan, "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaslah alas kakimu. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melepaskan alas kakinya. karena dianggap itu adalah tempat yang baik, tempat yang suci. Sesungguhnya engkau berada di lembah suci yaitu Tua. Fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi Tua. Lalu Allah mengatakan wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Apa isi wahyu Allah? innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri kata Allah Subhanahu wa taala sungguh aku ini Allah tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan aku maka beribadalah kepadaku sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Yang diwahyukan oleh Allah adalah tauhid. Yang diminta oleh Allah itu memang tauhid. Satu yang diminta Allah. Ibadah kepada Allah jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian Allah memerintahkan agar kita selalu zikrullah, ingat Allah. Dan ingat Allah yang paling bagus adalah melalui sholat. Wa akimis sholata lidzikri, sholat. Karena itu sholat mendapat uh, kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Kedudukan sholat itu sangat penting dalam Islam, sangat prinsip. Termasuk tiang agama. Orang yang tidak sholat itu dia keluar dari Islam. Dan sholat adalah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita berhubungan dengan Allah. Kita berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan. Inna sa'ata atiatun. Akadu ukhfiha. Litujza kullu nafsim bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi Allah menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa dunia ini akan berakhir. Nanti ada kiamat. Ketika terjadi kiamat, maka yang terjadi itu adalah hari pembalasan Masing-masing orang mendapatkan pembalasan dari apa yang diperbuatnya. Kalau baik, dia mendapatkan balasan yang baik. Kalau buruk dia mendapatkan balasan yang buruk pula. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas. Keburukan sekecil apapun akan dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Allah Maha Adil dan Allah tidak akan berbuat zalim. Kemudian kata Allah pula masih di dalam surat Taha فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Jadi Allah di sini hendak menjelaskan, kamu dakwah harus jalan terus. Walaupun orang-orang menghalangimu, kamu harus jalan terus. Orang-orang tidak beriman, kamu dakwah jalan terus. Orang-orang mengikuti hawa nafsunya, kamu harus jalan terus. Karena kalau kamu ikuti orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, kamu akan binasa. Dakwah jalan terus. Subhanallah. Kemudian di dalam ayat yang lainnya di surat An-Naml ayat nomor 8 Allah mengatakan falamma ja'aha nudiya nudiya amburika mau finnar wa subhanallahi rabbil alamin. Itu yang ada di dalam surat An-Naml. Ayat nomor ke-8. Maka ketika Nabi Musa tiba di sana di tempat api itu Nabi, e, ada di, diseru di sana. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam, Rabbul Alamin. Ada seruan seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihi salam oleh Allah diberikan beberapa mukjizat. Kejadian-kejadian besar yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui tangan para nabi dan para rasul. Mukjizat yang dikenal juga dengan ayat, yang dikenal juga dengan berhan. Apa mukjizat Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah di dalam surat Al-Qasas tadi itu wa al wa an alqi 'asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا lam ولم يعقب musa aqbil أقبل ولا takhaf إنك minal aminin. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas. Kata Allah nomor 31 dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika Nabi Musa melihatnya, tongkat itu bergerak-gerak. Seakan-akan seekor ular yang gesit. Nabi Musa lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Takut Nabi Musa. Lalu Allah memanggil, wahai Musa kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Jangan khawatir. Nabi Musa bawa tongkat saat itu. Dan Allah sempat bertanya kepada Nabi Musa tentang tongkat itu. Tapi pertanyaan Allah bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Allah bertanya di sini untuk menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Yaitu sebagaimana di dalam surat Toha ayat nomor ke-17 sampai ayat nomor ke-20. Allah berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Dan apakah yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Nabi Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Di sini kita lihat ada faedah yang sangat banyak. Allah cuma bertanya saja, Hai Musa, yang di tangan kananmu itu apa? Mestinya kan cukup Nabi Musa jawab, ini adalah tongkatku. Selesai. tapi Nabi Musa menjawabnya panjang. Ini adalah tongkatku Aku bertumpu kepada tongkat ini, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan masih banyak lagi manfaat lain dari tongkat ini. Kenapa Nabi Musa bicara panjang lebar seperti ini? Karena Nabi Musa senang. Berbicara dengan Allah itu senang. Nabi Musa tidak ingin tidak ingin segera berakhir pembicaraan itu. Berlama-lama dinikmati oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara. Karena itu Nabi Musa dikenal dengan kalimullah, kalimullah. Seorang nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah. Ini adalah uh, mukjizat yang dahsyat yang luar biasa berbicara tanpa tanpa tanpa perantara, tanpa juru bahasa langsung. Cuman seperti apa dan bagaimana kita tidak tahu. Kita tidak akan bisa mengetahui hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sifat kalam. Allah berfirman, Allah berbicara. Itu adalah sifat. Dan kita tidak akan bisa menjangkau hakikat kaifiat. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah adalah merupakan bagian dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan, Qala al-kihaya Musa. Fa'alqaha fa'idha hayyat fa'idha hiya hayyatun tas'a. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya telah dilempar jadi ular yang besar. Nabi Musa takut. Ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa Allah itu maha berkuasa. Allah itu berbuat apa saja yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Dan pasti terjadi. Allah itu cukup mengatakan kun, fayakun. Jadilah maka jadilah. Kemudian karena Nabi Musa sempat takut, sempat grogi, sempat bimbang, oleh Allah diberi ketenangan. Qala khudha wa la takhaf. Sanu'iduha rotahal ula. Kata Allah, peganglah ia wahai Musa, jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Kamu jangan takut. Kamu ambil aja tongkat itu lagi. Nanti kamu ambil saja ular itu lagi. Nanti dia akan berubah seperti semula menjadi tongkat. Menjadi tongkat. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan mukjizatnya lagi. Di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 32 Allah mengatakan Usluk yadaka fi jaybika تخرج بيضاء من غير سوء واطمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Maka dari tangan itu akan keluar putih bercahaya, tanpa cacat. Dan dekaplah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke leher bajunya. Nanti akan keluar cahaya putih. Bukan karena cacat, bukan karena penyakit belang. Tapi ini adalah mukjizat. Kalau kamu takut, kamu dekap kedua tanganmu ke dadamu, maka kembali e, menjadi seperti semula. Ini bukan cacat. Ini mukjizat keluar cahaya. Itulah ayat-ayat Allah. Ini ada dua mukjizat yang besar. Yang pertama-tama tongkat, yang kedua adalah tangan yang apabila dimasukkan ke, ke dikepit, dikepit ya, dikepit di ketiak lah seperti itu keluar cahaya. Sebenarnya banyak sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam untuk menunjukkan bahwa beliau adalah benar-benar nabi, benar-benar rasul. Tapi orang yang tidak beriman ya tetap saja dia tidak beriman. Bahkan ayat-ayat Allah yang diberikan kepada uh, Nabi Musa itu ada dua macam. Yang pertama-tama ayat berupa mukjizat, yang kedua ayat-ayat berupa syariat. Ayat-ayat berupa mukjizat itu ada sembilan. Sembilan ayat-ayat mukjizat. Yang kedua adalah ayat-ayat berupa syariat. Ini nanti insya Allah ada sepuluh Ayat-ayat berupa syariat ada sepuluh. Nanti insya Allah kita bahas pada saatnya. Yaitu 9 ayat mukjizat Nabi Musa dan sepuluh ayat syariat Nabi Musa. Kemudian setelah itu para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Lalu setelah itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun. Berdakwah kepada Fir'aun. Kamu berangkat kepada Fir'aun, kamu bawa yang pertama-tama dua mukjizat itu saja. Mereka kaum yang fasik. Kamu berangkat. Idhab ila fir'auna innahu Toho, Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas. Fir'aun telah melampaui batas. Belum pernah ada orang yang melampaui batas seperti Fir'aun. Dia benar-benar penguasa yang dolim, yang lalim, nanti akan kita lihat betapa kedoliman Fir'aun dan betapa kelalimannya dan kesewenang-wenangannya. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa berangkat kepada Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa mengutarakan beberapa alasan. Qala Rabbi, inni qataltu minhum nafsan fa'akhafu ayyaktulun. Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun Al-Qasas Kata Allah kata Nabi Musa Ya Tuhanku sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka dari golongan Firaun dari bangsa Kibti sehingga aku takut nanti mereka akan membalas hal itu. Mereka akan membunuh aku sebagai kisosnya. Dan wahai Allah, wahai Rabb, saudaraku yang bernama Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Nabi Musa mengutarakan dua alasan. Alasan yang pertama, aku dakwah kepada Fir'aun. Nanti aku khawatir karena Fir'aun itu kenal dengan saya. Dan saya dicari oleh mereka. Karena dulu saya pernah membunuh salah seorang dari mereka tanpa sengaja. Saya khawatir nanti mereka akan membalas pembunuhan itu dengan membunuh saya sebagai kisosnya. Kemudian alasan yang kedua, saya kurang fasih ketika berbicara Saudaraku Harun lebih fasih. Tolong wahai Allah, engkau jadikan saudaraku Harun sebagai pembantuku dalam dakwah untuk membenarkan omonganku. Aku takut mereka nanti mendustakanku. Kemudian dalam di surat Toha Nabi Musa berdoa. Qala rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا Nabi Musa berdoa surat Toha 25 dan setelahnya Ya Rabbku lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku teguhkanlah kekuatanku dengan adanya Harun dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Ini doa yang bagus ya. Jadi di surat Toha itu ayat 25 sampai ayat 28. Itu bisa kita pakai untuk doa kita. Surat Toha, surat ke-20, ayat nomor 25 sampai 28 itu doa yang bagus untuk kita semua bisa dipakai Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu terutama orang yang sumpek orang kalau sumpek kalau urusannya sulit nah itu doanya itu dipakai itu Rabbi syrah li sadri Waisir li amri itu bagus. Minta dilapangkan dadanya dimudahkan urusannya. Kemudian kalau orang itu akan berbicara, akan berceramah, berkhutbah, supaya lancar itu dipakai juga. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya oleh Allah dihilangkan kekakuan yang ada di lidah kita. Supaya orang-orang mengerti perkataan kita. Di sini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Nabi Musa kok mengatakan bahwa Nabi Musa itu ingin dibantu dalam ngomong oleh Harun. Karena Nabi Musa itu lidahnya ada kekakuan. Para ahli sirah, para ahli sejarah, di antaranya Al-Hafidh, Ibnu Kathir, Rahimahullah taala menyebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihaya. Nabi Musa itu memang agak terganggu uh, lidahnya, agak kaku kalau berbicara agak berat kalau berbicara. Kenapa? Ada ceritanya. Ketika Nabi Musa masih kecil, kan diasuh di kerajaannya Fir'aun. Saat itu Nabi Musa menarik jenggotnya Fir'aun. Ditarik jenggotnya. Sehingga Fir'aun merasa kesakitan ketika ditarik jenggotnya itu. Marah. Fir'aun marah. Ketika Fir'aun marah dan hendak membunuh Nabi Musa, Dianggap ini anak ini kurang ajar, dia narik jenggotku sampai aku sakit. Lalu oleh istrinya yang bernama Asiyah bintu Muzaim, seorang perempuan yang salihah dikatakan, Wahai Fir'aun, ini anak kecil, nggak ngerti apa-apa. Dia masih belum bisa berpikir yang sejauh itu. Coba sekarang kita uji saja. Eh, lalu oh, Fir'aun menguji ya, menguji. Di sana diletakkan ada kurma, dan ada bara api. Milih mana? Sebenarnya Nabi Musa waktu itu hendak mengambil kurma. Tapi oleh malaikat tangannya diarahkan untuk mengambil bara api. Kemudian bara api itu diletakkan di mulutnya, di lisannya, di lidahnya. Sehingga agak terluka, lidahnya agak cacat. Sehingga kalau ngomong itu agak kurang jelas. Dan Nabi Musa sudah berdoa kepada Allah. Berdoa agar supaya dihilangkan kekakuan dari lidahnya yang mana tujuannya supaya kalau Nabi Musa berbicara orang faham Subhanallah ya. Jadi coba kita lihat ya kata-katanya Nabi Musa, "Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Toha 27 28. Dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Jadi Nabi Musa tidak minta sembuh total. Nabi Musa cuma meminta, ya Allah, uh, jadikanlah kekakuan lidahku ini hilang, sehingga saya kalau ngomong orang menjadi jelas. Itu aja yang diminta. Tidak minta kesembuhan total. Karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala memberikan komentar. Warrusulu innama yas'aluna bihasabil hajah. Para rasul itu kalau meminta sekedar kebutuhannya saja. Jadi para rasul kalau minta bukan minta yang banyak, sekedar kebutuhan saja. Yang diperlukan apa? Yang pokok-pokok saja. Di sini yang penting saya ngomong orang faham, selesai. Itu aja kebutuhan sudah cukup. Demikian pula juga Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada Allah kehidupan sederhana. Yang penting eh, makanan pokok, ya, kebutuhan yang pokok sudah ada, sudah cukup. Seperti itu. Jadi Nabi Musa minta agar supaya Allah menjadikan Nabi Harun sebagai temannya dalam dakwah. Dan subhanallah, permintaan Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Qala sanashuddu adudaka bi akhika وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ Itu surat Al-Qasas ayat nomor 35. Dan Allah berfirman, Kami akan menguatkan engkau, akan membantumu dengan saudaramu, yaitu Harun. Dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu pasti akan menang. Ini jawaban dari Allah. Wahai Musa, doamu aku kabulkan. Aku benar-benar akan menguatkan kamu dengan saudaramu yaitu Harun. Kami, kata Allah, akan memberikan kepadamu kekuasaan yang besar. Sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tidak akan bisa mencelakakan kamu. Tidak akan bisa mencapaimu. Sudah, kamu berangkat aja kamu berdua. Membawa dua mukjizat itu dulu. Mukjizat pertama tongkat, yang kedua adalah cahaya yang keluar dari tangan. Kamu dan pengikutmu pasti menang, jangan khawatir. Kemudian di situ para pendengar setia radio dakwah surat Al-Qasas ayat 35 ada satu faedah dalam ilmu tajwid. Di situ ada kata-kata fala yasiluna ilaikuma. Lalu di atasnya ada titik tiga. Kemudian tina ada lagi di atas titik tiga. Jadi ada titik tiga dua kali ya. Itu cara membacanya kita berhenti pada salah satunya. Boleh. Jadi misalnya fala yasiluna ilaikuma titik ya. Bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Boleh? Atau boleh juga kita membacanya fala yasiluna ilaikuma bi ayatina titik antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Jadi kalau ada titik tiga, dua kali seperti itu ya, kita disuruh berhenti pada salah satunya. Semuanya benar. Kemudian kalau di yang di surat Toha redaksinya berbunyi Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha ya kata Allah Subhanahu wa taala sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa Wahai Musa, doamu dikabulkan. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini, yaitu cerita tentang Allah menyelamatkan Nabi Musa waktu kecil. Jadi doanya Nabi Musa dikabulkan. Diberi oleh Allah keamanan, dan Nabi Harun benar-benar diangkat menjadi Nabi. Subhanallah. Nabi Harun ini adalah orang yang paling beruntung diangkat menjadi nabi berkat doanya Nabi Musa. Sementara sementara Nabi Nabi Musa adalah merupakan saudara yang paling menguntungkan saudaranya. Karena berkat doa Nabi Musa ini Nabi Harun menjadi nabi. Subhanallah. Jadi kata Allah, wahai Musa, kami kabulkan semua permintaanmu. Semua yang kamu inginkan kami berikan kepadamu. Jadi ini semua tidak lain karena kedudukan Nabi Musa di sisi Allah. Nabi Musa itu kedudukannya sangat agung, sangat mulia di sisi Allah. Sampai-sampai ketika Nabi Musa memberikan syafaat, yaitu menjadi perantara agar supaya Harun dijadikan oleh Allah nabi juga agar Harun oleh Allah diberi wahyu juga dikabulkan oleh Allah. Karena itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab 69, wakana 'indallahi wajiha." Dan bahwasanya Musa itu mempunyai kedudukan sangat agung di sisi Allah. Sehingga yang diminta apa oleh Nabi Musa diberikan. Ini permintaan yang bukan main ini. Nabi Musa minta, "Ya Allah, angkatlah Harun dakwah bersama aku." Artinya Allah jadikanlah Harun ini juga nabi seperti aku. Berikan wahyu kepada Harun. Sebagaimana engkau berikan wahyu kepadaku. Dikabulkan oleh Allah. Ini kedudukan yang sangat agung, sangat tinggi dari Nabi Musa. Sehingga yang diminta apapun dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha ketika dalam perjalanan haji bersama rombongan, ada salah seorang dari rombongan yang bertanya kepada teman-temannya, Ayu akhin amanna ala akhi. Siapakah seorang saudara yang paling banyak anugerahnya kepada saudaranya? Ternyata semua rombongan tidak bisa jawab. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala yang berada di atas kendaraannya yang tertutup ketika mendengar itu beliau menjawab. Kata Ibunda Aisyah, "Huwa Harun, huwa Musa bin Imran, hina syafa'a fi akhihi Harun, fa uhiya ilai." Saudara yang paling memberikan keuntungan dan anugerah yang sebanyak-banyaknya kepada saudaranya adalah Nabi Musa bin Imran. Ketika menjadi perantara untuk saudaranya Harun agar oleh Allah diberi wahyu dan dikabulkan oleh Allah Harun diberi wahyu. Ini adalah keuntungan. Kemudian setelah itu para pendengar setia radio dakwah Islamia terjadilah percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berangkat juga berdakwah kepada Firaun berangkat berdakwah kepada Firaun, penguasa yang dolim. Tatkala sudah sampai di kerajaannya Firaun, di istananya Firaun, Nabi Musa minta izin untuk diperbolehkan masuk. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Nabi Musa waktu itu menunggu lama di depan pintu nggak dibukakan. Sampai ada juga yang mengatakan Nabi Musa menunggu itu untuk bisa ketemu Fir'aun dua tahun. Itu sebagian riwayat ya. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Menunggu dua tahun untuk bisa ketemu Fir'aun. Karena semua orang dekat Fir'aun nggak berani menyampaikan keinginan Nabi Musa untuk ketemu dengan Fir'aun. Wallahu alam, banyak pendapat. Yang jelas eh, Nabi Musa setelah ketemu dengan Harun berdakwah pulang ya, pulang dulu dari negeri Syam ke Mesir, ketemu dengan Nabi ketemu dengan Harun, ketemu dengan ibunya, lalu mengatakan wahai Harun, Allah memerintahkan aku dan juga kamu untuk kita mendakwai Fir'aun. Agar supaya Fir'aun mau taubat, agar supaya Fir'aun mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Harun, ayo berangkat bersama-sama aku. Lalu berangkatlah kedua nabi ini sampai di pintu gerbang kerajaannya Fir'aun. Pintu gerbangnya tertutup. Nabi Musa mengatakan kepada penjaga pintu gerbang itu, kepada wakil-wakilnya Fir'aun untuk dibuka. Beritahukan kepada rajamu bahwa di depan pintu gerbang ada utusan Allah Ternyata para penjaga pintu dan wakil-wakilnya Fir'aun itu menghina, mencaci maki, mengolok-olok, ditertawakan. Ditertawakan, dihina. Masa utusannya Allah kayak gini? Subhanallah, inilah dakwah. Nabi Musa berangkat terus dan insya Allah kisahnya kami akan lanjutkan pada waktu berikutnya nanti kisah tentang ketika Nabi Musa berdakwah kepada Firaun. Bagaimana cara dakwahnya, metode dakwahnya, yang didakwahkan itu apa. Insya Allah. Dan semoga kajian ini bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil faedah daripadanya. Yang jelas dan pasti. Dakwah semua Nabi adalah satu. Yaitu Tauhid. Beribadah kepada Allah semata. Dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita simak bersama kajian kita pada malam hari ini tentang Qassasul Anbiya dan sampai pada bab kisah Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dan sebagai kelanjutan dari rangkaian kajian kita pada malam hari ini sebagaimana biasa kami akan melanjutkannya dengan sesi tanya jawab. Fondol. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Bagaimana jika kita sudah bertaubat Tetapi godaan-godaan itu sangat besar Dan terkadang tidak bisa melawan Setelah itu sangat menyesal Dosakah kita Bagaimana seharusnya kita bersikap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa anda juga terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Bertaubat dari dosa, hukumnya adalah wajib. Dan bersyukurlah kepada Allah kalau Allah menjadikan anda termasuk orang yang bertaubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat menyukai orang-orang yang bertaubat. Yang lebih penting dari itu adalah istiqomah dalam taubat. Walaupun kudaan sangat besar, anda harus berusaha melawannya. Karena taubat itu adalah kita menyesal tidak berbuat lagi. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Jadi sikap Anda adalah ketika ada godaan menghindar. Selalu waspada dan selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan. Untuk tidak terjerumus dalam dosa itu lagi. Karena seorang mukmin tidak akan terperosok dua kali dalam satu lubang yang sama. La yaldaghul mu'minu fil juhri marratain. Seorang mukmin tidak akan terperosok dalam satu lubang yang sama itu dua kali. Jadi Anda sudah menyesal itu sudah bagus dan semoga Allah menjadikan Anda istiqomah dalam taubat. Carilah lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu perlu. Karena lingkungan yang buruk, lingkungan yang yang tidak baik membawa kita menuju tidak baik juga. Semoga Allah menjadikan anda dan kita semua istiqamah. Sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ustadz, kita dulu pernah syirik. Apa dosa syirik tidak diampuni kalau kita sudah taubat nasuhah? Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa saja, kalau kita bertaubat kepada Allah, diampuni. Yang penting, matahari belum terbit dari barat. Dan roh kita belum berada di kerongkongan. Dosa apapun, dosa syirik, dosa kafir, dosa apa saja. Kalau anda taubat, taubatan nasuha, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatan nasuha. Anda menyesal, tidak berbuat lagi, Janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Dan kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, selesaikan urusannya. Diterima oleh Allah yang banyak beramal soleh. Jadi taubatlah dan taubatlah apalagi syirik. Memang kalau orang mati dalam keadaan syirik belum taubat, nggak diampuni oleh Allah kalau belum taubat. Adapun kalau masih hidup diterima. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah taubata abdihi malam yughargir." Allah selalu menerima taubat hambanya selama rohnya belum berada di kerongkongan. Selama belum sakaratul maut. Kemudian beliau juga mengatakan, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail, liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar, liyatuba musi'un lail, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Allah itu membentangkan sayapnya pada waktu malam untuk menerima taubat orang berbuat dosa di siang hari. Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang berbuat dosa di malam hari. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Karena itu adalah tanda besar kiamat. Pintu taubat telah ditutup. Mungkin besok matahari terbit dari barat. Mumpung belum terbit dari barat, kita harus segera taubat. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita semua ahli syurga. Amin. Ustaz, siapakah Uzair yang dimaksud kaum Yahudi sebagai anak Tuhan? Syukron. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kita semua masuk syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridho Allah. Allah tidak murka selama-lamanya. Mengenai Uzair. وقالت اليهود عزير ابن الله Nasara Al-Masih ابن Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Siapakah Uzair itu? Uzair itu sebagian mengatakan adalah nabi, sebagian mengatakan orang soleh lalu dijadikan sebagai Tuhan oleh kaum Yahudi. Sebagian mengatakan Nabi Uzair, sebagian mengatakan dia adalah orang soleh. Ya, Fadul. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara bersolawat kepada Nabi yang dianjurkan oleh Nabi, terutama dalam dalam sholat? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cara bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami bersolawat kepada anda? Lalu beliau menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Jadi itu solawat. Yang biasa kita baca dalam solat itu. Solawat Ibrahimiyah. Yang banyak versinya. Minimal kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal kita baca itu. Demikian pula dalam sholat banyak versi. Yang mana intinya adalah itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Itu versi. Ada juga versi yang lainnya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Jadi banyak versi ya. Itu solawat. Dan kita ini dianjurkan memperbanyak solawat. Solawat ini adalah perintah Allah yang lain daripada yang lain. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat nomor 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini perintah yang lain daripada yang lain. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberitahukan dulu kepada kita bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Solawat Allah kepada Nabi artinya pujian-pujian Allah kepada Nabi. Salawat malaikat bisa berarti adalah doa, bisa berarti adalah rahmat. Lalu kita diperintahkan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak bersolawat. Beliau bersabda, "Man shalla alayya marratan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka aku bersolawat kepadanya sepuluh kali. Kita sholawat satu kali. Allah bersolawat kepada kita sepuluh kali. Jadi ini keuntungan yang luar biasa. sholawat Karena Allah itu mempunyai malaikat-malaikat yang tugasnya mengirimkan sholawat kita. Menyampaikan sholawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat. Itu paling afdol. Tidak ada lebih afdol dari itu. Karena itu langsung dari Allah. Langsung dari Allah wahyu. Minimal kita membaca. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Minimal itu kita baca. Ya, nanti insya Allah kalau kita banyak baca solawat. Yang untung itu kita. Yang untung itu ketika kita baca solawat, kita sendiri yang untung. Jadi kita yang mendapatkan keutamaan dari solawat itu. Seakan-akan kita mendoakan Nabi, tapi hakikatnya ya kita yang dapat untung. Karena kita solawat atau enggak solawat, Nabi Muhammad tetap Nabi, tetap mulia, tetap agung. Justru kita yang untung. Juga ada keterkaitan hati kita dengan beliau. Dan semoga hari kiamat nanti kita kumpul bersama beliau. Di syurga, masuk syurga bersama-sama beliau. Allahumma amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Apakah hanya empat wanita saja yang sempurna itu? Bagaimana dengan istri-istri Nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana dengan kewajiban Aisyah? Um, maaf, Asia. Ah, bagaimana dengan kewajiban Asia sebagai istri Fir'aun? Apakah juga melayani sedang dia kafir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai anda dan semuanya. Ini pertanyaannya amat sangat bagus. Mengenai empat wanita yang sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kummalu minar rijali kathir. Wal-kummalu minan nisai arba'ah. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Sementara perempuan yang sempurna hanya ada empat. Yang mereka juga disebut dengan Sayyidatu Nisa Ahlil Jannah. Pemimpin para wanita ahli syurga. Yang pertama-tama adalah Asiyah pintu Muzahim. Asiyah Bintu Muzahim. Istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam bintu Imran. Ibunya Nabi Isa. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat adalah Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa radhiyallahu anhunna ajma'in wa alaihin salam. Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu wanita sempurna. Yang lainnya, yang lainnya nggak ada yang sempurna. Siapapun dia nggak ada yang sempurna. Ini langsung nas dari Rasulullah SAW. Semua wanita itu naqisatu aklin wa Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang akal karena lebih didominasi oleh emosi. Sehingga persaksian seorang laki-laki sama dengan persaksian eh, dua orang wanita. Karena lebih mendominasi perasaannya daripada akal sehat. Demikian pula kurang agama karena ada datang bulan, ada haid, nggak sholat, nggak puasa, walaupun puasanya dikontok. Jadi memang wanita sempurna hanya ada empat itu saja ya. Yang lainnya ya baiklah baik, cuman kalau sempurna empat itu aja. Bagaimana dengan istrinya Firaun, ibu ibu Asiyah alaihissalam? Kan suaminya kafir. Iya, ini kan syariat zaman dulu. Kalau syariat Nabi Muhammad SAW itu seorang istri yang beriman. Tidak boleh suaminya kafir itu nggak boleh. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau syariat zaman dulu tidak apa-apa. Jadi ini berbeda syariat berarti. Syariatnya berbeda. Kalau zaman dulu tidak apa-apa. Suaminya kafir, istrinya beriman. Mukminah, muslimah. Tidak apa-apa zaman dulu. Nah, syariatnya Nabi Muhammad SAW menasah dinasakh ya, dihapus. Itu dihapus syariatnya, nah, tidak boleh seorang perempuan muslimah, seorang perempuan mukminah menjadi istri laki-laki yang kafir itu nggak boleh. Ya, seperti itu ya. Jadi beda syariat, beda syariat. Dan yang kita amalkan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, fadhal silakan. Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah Bagaimana dengan sistem KB seperti zaman sekarang Anak belum lahir tapi sudah dibunuh sebelum berkembang Karena orang tua takut miskin Apakah tidak lebih kejam dari Fir'aun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doa-doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Tentu saja uh, kalau disamakan antara KB dengan zaman Fir'aun dulu nggak sama ya. KB itu kan keluarga berencana pembatasan kelahiran. KB itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Yang boleh itu adalah tandimun nasel. Tandimun nasel. Yaitu mengatur jarak kelahiran. Itu nggak apa-apa. Mengatur jarak kelahiran nggak masalah. Yang dilarang itu adalah tahdidun nasal. Membatasi kelahiran. Dua saja. nggak boleh lebih. Nah, itu nggak boleh. Yang benar itu adalah dua anak tidak cukup. Dua anak tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Rasulullah SAW menyuruh umatnya punya anak banyak. تزوج الولود walud al مكاثرون fa الأمم mukathirun القيامة Nikailah perempuan-perempuan yang subur, yang sanggup punya anak banyak. Saya senang umat saya banyak hari kiamat nanti. Artinya di sini kuantitas itu perlu. Di samping juga kualitas. Dua-duanya perlu. Kuantitas perlu. Kualitas juga perlu. Jadi mengatur jarak kelahiran boleh-boleh saja karena zaman sahabat dulu mereka juga melakukan itu. Mereka melakukan azl. Namanya itu azl. Para sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil falam yanhana. Kami melakukan azl. Azl itu uh, istilahnya hubungan suami istri. Kemudian uh, mohon maaf air maninya ditumpahkan di luar. Dengan tujuan nggak punya anak. Itu dibolehkan, nggak ada larangan. Di Quran nggak ada larangan, di hadis nggak ada larangan, boleh. Itu diantara metode KB ya, boleh. Eh, metode apa namanya, ya mengatur jarak kelahiran boleh. Kalau membatasi nggak boleh. Ah, yang termasuk nggak boleh juga adalah takut punya anak karena takut miskin. Eh, itu nggak boleh itu. Berarti akidah kita rusak. Akidah kita rusak. Wala taktulu auladakum min imlak. La taktulu auladakum khosyata imlak. Jangan bunuh anakmu karena melarat atau karena takut melarat. Jangan. Nahnu narzukukum wa iyahum. Yang memberi rezeki Allah. Rezeki kita dari Allah. Rezeki anak kita juga dari Allah. Agak juga dari Allah. Jadi uh, ngatur jarak kelahiran boleh-boleh saja. Yang dilarang itu adalah membatasi kelahiran. Kemudian juga kalau karena takut melarat itu juga dilarang. Takut melarat ya. Seperti itu. Kalau mampu seandainya tiap tahun punya anak, ya bagus itu Masya Allah tiap tahun punya anak. Jadi nikah 10 tahun punya anak 9. Nikah 20 tahun punya anak 19. Tidak apa-apa. Allah yang ngatur. Yang ngatur nanti Allah. Karena kita ini pakai akal-akalan. Sehingga semuanya sulit. Kalau orang-orang dulu tawakal. Orang sekarang akal. Orang dulu tawakal. Tawakal dengan akal berbeda. Kalau kita pakai akal semuanya repot, sulit. Kalau kita tawakal semuanya gampang. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai Allah, apakah waktu Nabi Musa alaihissalam dapat wahyu dari Allah, istri dan anak-anaknya dikasih tahu oleh Nabi Musa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai kita semuanya. Apakah waktu Nabi Musa dapat wahyu dari Allah, istri dan anak-anaknya dikasih tahu oleh Nabi Musa? Ya tentu. Setelah kejadian itu, Nabi Musa memberitahukan kepada semuanya. Diberitahukan bahwa beliau dapat wahyu seperti itu. Jadi diberitahukan oleh oleh Nabi Musa kepada keluarganya, bahkan kepada umat semuanya, kepada umatnya. Karena beliau diwajibkan dakwah. Ya, sebentar ya. Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan kru RDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah sejak Nabi pertama Adam sudah ada perintah salat dan samakah dengan cara kita salat uh, e, sekarang? Jazakillah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Wa iyyakum Eh, mengenai uh, Nabi Adam sholat atau enggak ya. Yang jelas semua Nabi itu mempunyai syariat beribadah. Semua Nabi itu ajarannya yang pertama-tama tauhid. La ilaha illallah. Yang kedua ada cara-cara peribadatan. Dan tentu cara peribadatannya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda ya. Tapi ada cara beribadahnya. Cuma tentu saja berbeda-beda. Syariatnya berbeda. Walaupun tetap inti dakwahnya satu, akidahnya satu, tauhidnya satu. Jadi caranya berbeda-beda. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang dimuliakan Allah, berapa lamakah ular mengejar Nabi Musa alaihissalam? Apakah ular tersebut besar atau kecil? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Jadi mengenai ular itu berapa lama mengejar Nabi Musa, besar atau kecil ya ini tidak disebutkan. Ya jelas Nabi Musa itu ketakutan, ketakutan, kaget. Siapa yang nggak kaget? Sekarang kalau Anda bawa tongkat, tiba-tiba tongkat Anda berubah jadi ular, takut tidak Anda? Takut. Tapi kalau kita lihat susunan ceritanya, ya nggak berlangsung lama. Hanya Allah menunjukkan kepada Nabi Musa, ini adalah mukjizat. Nanti tunjukkan kepada Fir'aun mukjizat ini. Dan Allah memberikan kepada Nabi Musa kedamaian. Akbil wala takhaf. Eh, jangan takut. Kamu termasuk orang yang aman. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat uh, ketika terjadi uh, pertarungan antara tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular dengan sihir daripada para tukang sihir Fir'aun, di sana tampak jelas bahwa ularnya Nabi Musa itu sangat besar. Sangat besar ularnya. Sehingga memakan semua eh, apa namanya tali-tali, kayu-kayu yang dibuat oleh para tukang sihir yang dihayalkan seakan-akan seperti ular juga. Jadi waktu itu besar sekali ularnya. Subhanallahil azim. Ya, fadal silakan. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Apa beda alaihi salam dan Sallallahu alaihi wasallam Jazakallahu khair Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga kebaikan doa anda juga terlimpahkan kepada anda dan semuanya Wa iyakum Beda alaihi salam dan Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bedanya alaihi salam itu singkat kalau sallallahu alaihi wa alihi wasallam lengkap. Alaihi salam artinya atasnya keselamatan. Kalau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salawat dan salam Allah tercurah kepada kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Salawat dan salam Allah, pujian-pujian Allah dan salam sejahtera dari Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadi bedanya kalau ini singkat, ini lengkap. Alaihi salam singkat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lengkap. Jadi begitu ya. Sama-sama doanya. Doa kebaikan. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, Apakah Nabi Musa alaihissalam setelah bertemu Allah, apakah beliau bertemu dengan keluarganya yang 10 tahun tidak bertemu dengan Nabi Musa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Jadi setelah Nabi Musa di tempatnya Nabi Shu'aib 10 tahun lalu pergi ya Lalu bertemu Allah itu bukan bertemu Allah, artinya mendapat wahyu dari Allah, mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa uh, kembali kepada keluarganya di negeri Mesir, ketemu, ketemu lagi. Setelah 10 tahun pisah ketemu lagi. Bahkan para ahli tafsir menyebutkan saat itu Nabi Musa datang ke Mesir, beliau mendapatkan Nabi Harun alaihi salam beserta ibunya sedang makan. Sedang makan, lalu Nabi Musa ikut makan bersama-sama mereka. Melepaskan rindu. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Harun bahwa kamu oleh Allah diangkat jadi nabi juga. Dan kamu diwajibkan oleh Allah berdakwah bersama-sama aku mendakwai Fir'aun. Jadi setelah pisah selama 10 tahun, bertemu lagi dengan keluarganya. Bayangkan ya, kita harus membayangkan seperti ini. Ini pisah 10 tahun, bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama itu. Kalau kita pisah dengan keluarga kita sebulan saja, sudah bingung, dua bulan bingung. sepuluh tahun. Seperti itu. Subhanallah. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah penyejuk umat, apakah bangsa Kipti sekarang masih ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita bermanfaat dan kita ikhlas seikhlas-ikhlasnya dan Allah membuang dari hati kita semua ketidakikhlasan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita sebersih-bersihnya dan semua yang selain Allah keluar dari hati kita sehingga hati kita menjadi steril dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Apakah bangsa Kipti sekarang masih ada? Iya masih ada, masih ada. Mereka tinggal di Mesir, bangsa Kipti. Sebagaimana Bani Israel sekarang juga ada. Cuman yang kebanyakan sekarang sudah campuran, sudah campuran, sudah kacau nasabnya. Ya, Assalamualaikum. Sebentar ya. Nah. Fadal silakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga senantiasa sehat walafiat. Ustadz, bagaimana mengetahui kedudukan kita di sisi Allah? Apakah bermaksiat dapat menurunkan kedudukan kita di sisi Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memberikan kepada Anda dan kita semuanya sehat walafiat, selamat sejahtera supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengetahui kedudukan kita di sisi Allah? Cara mengetahuinya kalau menurut salafus saleh, gampang. Bagaimana kedudukan saya di sisi Allah? Caranya gampang. Caranya adalah bagaimana kedudukan Allah di hati Anda. Bagaimana kedudukan Allah dalam kehidupan Anda. Bagaimana kedudukan Allah dalam diri Anda. Itulah kedudukan kita di sisi Allah. Jadi bagaimana kedudukan Allah pada kita? Bagaimana kedudukan Al-Quran dalam diri kita? Kalau kita termasuk orang yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, berarti kedudukan kita di sisi Allah adalah mulia. Kalau kita termasuk orang yang melanggar, yang nimpang, yang nyeleweng, berarti kita hina di hadapan Allah kedudukan kita. Jadi caranya gampang. Kalau Anda ingin tahu kedudukan Anda di sisi Allah, maka Anda harus tahu kedudukan Allah pada diri Anda seperti apa. Itulah kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah bermaksiat dapat menurunkan kedudukan kita di sisi Allah? Pasti. Pasti. Maksiat kedudukan kita jatuh. Taubat insya Allah kembali lagi kedudukan yang semula bahkan lebih baik dari yang semula. Sebentar ya. Ini pertanyaan yang masuk cukup banyak. Tapi kita pilih yang sesuai dengan materi ya, sesuai dengan materi agar supaya fokus pembahasannya. Ya, Fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita sudah taubat dan nasuha, apakah kelak tetap dikisos? Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Kalau kita sudah taubatan nasuha, benar-benar taubat ya. Menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kemudian kalau ada hubungan dengan orang orangnya diselesaikan. Kalau kita pernah mengambil uangnya, kembalikan. Kalau kita pernah mukul, dia minta maaf. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai semuanya beres, ya nggak ada lagi di akhirat nanti. Sudah beres, sudah selesai. Kalau sudah kita selesaikan di dunia, taubatan nasuha diselesaikan urusannya selesai, selesai. Yang kisos itu kalau belum selesai urusannya di dunia, nanti ada pembalasan di akhirat nanti. Jadi kalau sudah selesai di dunia, sudah selesai beres. Karena orang kalau taubat itu oleh Allah dihapus kesalahannya, dihapus. Dihapus, bahkan diganti dengan kebaikan. Illa man wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Surat Al-Furqan. Jadi orang yang taubat, beriman, beramal soleh, keburukan-keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau sudah diselesaikan sudah beres. Yang jadi masalah kalau kalau kalau apa namanya kalau belum diselesaikan. Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadku pengemban dakwah. Uh, maaf kami ulang. Ustadz, aku pengemban dakwah. Jika tidak senang punya anak banyak karena khawatir mengganggu ketaatan dalam ibadah karena repot tanggung jawabnya di akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini pengemban dakwah? tidak senang punya anak banyak karena khawatir mengganggu ketaatan dalam ibadah karena repot tanggung jawabnya di akhirat. Nah sekarang kalau semua orang bersikap seperti anda, apa yang terjadi? Kalau semua orang bersikap seperti anda, apa yang terjadi? Jadi yang penting adalah anda berusaha untuk mendidik, berusaha. Allah memerintahkan kita punya anak banyak. Rasulullah memerintahkan kita punya anak banyak. Sudah kita turuti sami'na wa atau anak punya anak banyak. Yang penting kita mendidik maksimal, berusaha mendidik maksimal. Yang penting adalah pendidikan agama nomor satu. Sudah hasilnya kita serahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting Anda telah berusaha maksimal, Anda lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Yang jadi masalah kalau kita tidak berusaha maksimal dalam mendidiknya. Jadi begitu. Dan kemudian juga intinya, saya pernah bertemu dengan seorang tua. Beliau punya anak banyak. Lalu saya sempat tanya kepada beliau, Pak, kenapa orang-orang dulu itu punya anak banyak kok biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Sementara orang sekarang ini punya anak sedikit aja ribut. Apa kata beliau? Karena orang dulu tawakal. Tawakal. Kalau orang sekarang pakai akal. Nah, itu bedanya. Kalau sudah pakai akal, akal ini nggak bisa. Akal ini terbatas. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahanlah Allah memudahkan Anda bisa punya anak banyak, bisa ngatur anak-anaknya semuanya insya Allah. Masuk surga semuanya insya Allah. Allahumma amin. Fadol. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar penyihir yang melawan Nabi Musa alaihissalam mendapat hidayah karena akhlak kepada Nabi Musa, yaitu menawarkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya lebih dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Ini nanti kita bahas pada saatnya ya tentang Nabi Musa ketika oleh Firaun dihadapkan dengan para tukang sihir. Lalu mereka masuk masuk Islam semuanya karena apa? Yang pasti masuk Islamnya karena mereka meyakini meyakini Eh, kebenaran Nabi Musa karena tongkatnya beliau yang berubah menjadi ular itu bukan bukan perbuatan sihir. Tukang sihir nggak mampu. Ini yang mampu hanya Allah saja. Nanti kita bahas saja ya pada saatnya. Ya mudah-mudahan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi mohon maaf kalau banyak yang belum terjawab karena di luar materi. Dan saya kira cukup mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rizqna mahabbatah واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين يا الله Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkan kami di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah hari kiamat nanti untuk kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berilah kami minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Yang barang siapa minum satu teguk, tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang telah mati semuanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Engkau tutup umur kami dengan penutup yang baik. Dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ilanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.